radhiyallahu ankum Bismillahirrahmanirrahim fi qulubihim maradun syaqqun wa nifaqun fa huwa yumridu qulubahum ay yudhifha fazadahumullahu marada bima anzalahum minal qur'ani likufrihim bih walahum adzabun alimun mu'lim bima kanu yukadzibun bitashhidi ay nabiyallahi wa bitakhfifi ay fi qawlihi amanna وإذا قيل لهم أي لهؤلاء لا تفسدوا في الأرض بالكفر والتعويق عن الإيمان قالوا إنما نحن مسرحون وليس ما نحن فيه بفساد قال الله تعالى ردا عليهم ألا للتنبيه إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بذلك وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس أصحاب النبي قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء الجهال أي لا نفعل كفعلهم قال تعالى ردا عليهم ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون ذلك بارك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا الحمد لله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله في قلوبهم مرض Orang-orang munafik sampai memperlakukan penipuan itu itu mereka dalam hatinya ada penyakit. Fi malas, marad. Ada penyakit. Penyakit maknawi yaitu syak, keraguan, huh? Eh, wanifak, kemunafikan. Bahwa maka itu marat membuat sakit bulu bahum hati mereka. Ayyud'ifuha membuat lemah hati mereka, nggak bisa kuat keimanannya. Nah, dari penyakit maknawi akhirnya timbullah penyakit yang hisi yaitu al-hirqah selalu emosi membara, khawatir, takut, bingung itu semuanya karena apa? Karena penyakit maknawi dari itu. Memang sebenarnya penyakit dohir itu itu adalah karena lambang dari berat penyakit batin. Alafu misal ada orang kena penyakit stroke. Mungkin karena banyak pikir dia. Mungkin karena banyak macam-macam. Bisa kena penyakit bohir itu karena ada pengaruh batin. Orang kalau was-was, kelihatan sedikit stres gitu ya. Itu karena was-was yang ada di batinnya. Tapi orang-orang munafik ini lain lagi. Ini penyakit dalam hati yang berhubungan dengan iman. Fi gulubihim marad. Dalam hatinya sudah ada nggak percaya. Berpura-pura akhirnya luapan itu terjadi dalam bohirnya juga omongannya bohong janjinya selalu luput sholatnya karena berpura-pura nampak males kalau dia sholat selalu dibuat-buat perbuatannya dari itu fi gulubihim marad itu karena hati mereka ada penyakit fazadahumullah warahmah maka Allah menambahi mereka sakit jadi bukan tambah sembuh tapi ditambahi sama Allah penyakitnya semakin parah berarti Hah? bima anzalahu minal quran dengan apa yang Allah turunkan daripada Al-Quran Jadi kalau orang beriman ketika dibacakan Al-Qur'an maka dia tadi itu semakin bahagia, semakin senang karena mendengarkan ayat-ayat di dalam kandungan Al-Qur'an tadi itu yang menjanjikan kebaikan bagi orang beriman. Wa idza ma'unzila suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana wa idza tulat alaihim ayatu ayatuna zadatuhum imana wa idza tulat alaihim ayatuhu zadatuhum imana itu orang beriman tambah mantep imannya setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Qur'an tapi orang munafik enggak Semakin turut ayat Al-Quran, semakin dirinya tambah kemunafikannya. Hmm opo maning ini ah apalagi nih kalau sudah begini apalagi sama gambarannya seperti ini. ada orang diminta bantuan bantu ada lagi yang datang bantuan ada yang senang ya akhir ada lagi ya akhir merasa manfaat hartanya merasa manfaat hartanya. Ada lagi minta bantuan, udah berat pertama. Ya, ya. Datang lagi, opo maning. Eh? Kalaupun dia ngasih mungkin tidak enak sama yang lainnya. Berat hati. Datang lagi, mm, kon kena maning ini. Kena lagi ini. Ah, orang munafik juga begitu. Semakin turun ayat, semakin dia tadi itu gelisah aduh nerang kenapa lagi sebentar lagi kena apa lagi kita ini sebentar lagi zadadhum wa eh, eh, fazadahumullah maradha ah, mereka akan ditambahi oleh Allah Allah menambahi mereka penyakit karena sebab turunnya Al-Qur'an di akhirat ini nggak turun Al-Quran sudah. Bagaimana? Walahum adabun alim. Dia kena adab yang me, yang pedih, ya, mu'lim. Apa yang menyebabkan mereka itu semakin sakit? Hati mereka ditambah oleh Allah semakin sakit dan disiksa oleh Allah bima kanu yakdibun karena sebab apa yang ada mereka dibun mendustakan Nabi Muhammad. Hah? Tidak percaya dengan Nabi Muhammad. Bimakanu yukadzibun ay an Nabiya. Ada yang baca bimakanu dibun karena sebab mereka itu bohong dalam ucapannya kalau ucapkan amanah. Kami ini beriman, goro. Enggak konsekuen. Ha? Bisa dibaca bitasydid yukadzibun ay nabiyullah atau yakdzibun bitakhfif ay fi qaulihim aman amanna. Jadi ya. Kalau tidak beriman dengan Nabi Kemudian dia berpura-pura dia tadi itu dikatakan orang yang beriman sekalipun mengucapkan amanah, eh, dikatakan orang munafik sekalipun mengucapkan amanah. Dan hukumnya munafik itu adalah kafir masuk neraka. Bagaimana kalau orang yang dengan terang-terangan mengucapkan tidak percaya dengan Nabi dari hati dan ucapannya? Jelas kafir kan? Dan di neraka itu tempatnya. Lah, lah kok ada orang menyatakan orang Nasoro itu orang yang beriman. Padahal mereka yukadzibun, mendustakan Nabi Muhammad. Iya, iya nih Kok ada orang menyatakan orang Yahudi itu adalah orang beri, beriman. Padahal mereka yukadzibun, mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini orang-orang liberal ini kadang-kadang ngaco dia tadi itu. Udah jelas ini bimakanu yukadzibun. Mendustakan Nabi Muhammad SAW, Gak percaya dengan Nabi Muhammad. Mereka gak percaya dan mengimani dengan kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Baik. Wa idza qila lahum dan jika dikatakan kepada mereka kepada orang munafik. Kalau begitu siapa yang berkata? Kalau dikatakan kepada mereka demikian siapa berkata? Ada menyatakan Allah. Ada menyatakan Nabi Muhammad. Ada menyatakan para sahabat. Kalau mereka tadi itu negor kemudian mengatakan nasihati misalnya mengingatkan la tufsidu fil ard. Jangan kamu itu membuat fasad, membuat kerusakan di bumi ini. Apa kerusakannya? Bil kufri dengan berbuat kekufuran. Wa ta'wigi anil iman, pembangkangan daripada iman. Jangan kamu itu melakukan kekufuran di bumi ini, pembangkangan daripada iman. Fasad ini huh? Ah, bukan hanya sekedar apa itu merusak aturan alam ya apa itu ya, nguras itu apa eksportasi apa eh? eks, eks, eksportasi ya jadi bukan hanya sekedar itu sebetulnya hutan-hutan digundul semuanya misalnya batu-batu di gunung tadi itu diambili semuanya bukan itu ya, bukan itu aja tapi yang paling parah itu latuf sidu fil arti dengan kekufuran dengan pembangkangan daripada iman kenapa kalau itu adabnya lokal kalau misalnya di Pasuruan ini hutannya gunungnya digundul banjir Pasuruanto. Eh? Latus itu fil arti kalau model eh, kalau fasad kan begitu begitu. Tapi kalau dengan kekufuran kalau dengan pembangkangan iman adabnya itu seluruh menyuruh. Walaupun makmur daerahnya akan datang adab yang pedih dari Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan Eh, laqad kana fi lagatkan kana lakum eh, li sabain fi maskanihim ayah apa? Kalau ya, eh, sebelumnya itu ah, kemudian disebutkan di situ jannatani an yamin wa shimal. Kulu min rizqi rabbikum washkurulah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Di negeri Sabah itu menjadi satu hal yang sangat menakjubkan katanya. Dikatakan di sebelah kanan dan kiri bagaikan surga. Kebun-kebun yang rindang gitu maksudnya. Maka sepatutnya orang demikian tadi itu orang yang hidup di situ dikatakan oleh Allah kulum rizki rabbikum masykurulah. Makan itu hasil dari rizki daripada Tuhan kamu tadi itu makan semuanya tapi syukuri. Jangan dibuat uh, untuk mengkufuri Tuhan kamu yang dibuat untuk maksiat kepada Tuhan kamu sampai dikatakan daerah itu baldatun thayyibatun daerah yang sangat indah wa rabbun ghafur ini kadang-kadang ayat ini dibuat untuk misal semoga daerah kita jadi baldatun thayyibatun gitu kan tapi sebenarnya ayat itu tambih itu memperingati itu yang hidup di baldatun thayyibatun jangan seperti begitu. Nah, sebetulnya ayat itu untuk tambi, untuk mengingatkan itu. Jadi bukan ayat untuk roja itu, ayat untuk khauf itu sebetulnya. Hah? Baldatun thayyibatun wa rabbun dikatakan saking hebatnya baldah itu, daerah Sabak tadi itu, sudah hasil buminya bagus, cuacanya bagus, sampai nyamuk tidak bisa hidup di situ. Lalat nggak ada yang hidup di situ, kecoa nggak ada yang hidup di situ. Bersih, bagus gitu. Nggak ada yang cocok ada di situ. Kemudian apa di situ? Hah? Fa'arodu. Fa, fa Makanya mereka berpaling. Hah? alim alaihim sailal arim. Maka Allah mengirimkan banjir mungkin sekarang itu banjir bandang gitu yang, yang keras menerjang itu semuanya kemudian dirubah wabaddalnahum bi jannatihim jannataini dawatin ukulin wa khamtin wa athrin wa syai'in min sidlin khalil akhirnya berubah semuanya yang asalnya buahnya bagus-bagus hancur semuanya tanahnya yang subur gersang semuanya Kenapa? Karena tidak syukur diisi dengan kufur daerah tadi itu. Itu lebih parah. Itu lebih lebih parah. Nah, karena itu eh, memang dengan gunduli gunungkah atau eh, menghabiskan pohon-pohon ada di hutan itu juga bahaya tapi lebih bahaya lagi al-kufur lebih bahaya lagi ta'wik daripada i, iman nah ini orang-orang munafik katakan wa idakilam la tusidu fil eh jangan kamu itu berbuat fasad ya di bumi dengan melaksanakan kekufuran pembangkangan iman qalu innama nahnu muslihun mereka berkata eh enggak kami ini hanya menjadi orang-orang yang berbuat baik loh muslihun kami ini orang-orang muslihun orang-orang berbuat baik nih sama dengan orang-orang sekarang yang menyatakan kita ini menghibur masyarakat malah mengakukan macam-macam nama nahnu mus muslihun nah laisa nahnu fihi bifasad kami bukan yang kami lakukan bukan merusak merusak tapi melakukan kebaikan bagaimana Allah menjawab Rod dan alaihim Allah menjawab mereka Dengarkan Allah menjawab. Dikasih empat taki, empat, empat, empat takid di sini. Hmm? Dikasih empat Allah Ala inna Innahum inna. Ada taukid. Humul mufsidun, domir fasal. Al mufsidun pakai alif lam ta'rif. Khabar. Sebetulnya hum mufsidun cukup la hum mufsidun cukup itu tapi bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menjawab dengan tegas dan penekanan yang sangat tinggi ala innahum humul mufsidun tidak sama sekali mereka itu berbuat kebaikan tapi mereka adalah perusak di atas bumi karena itu memberantas pembangkangan iman itu sebetulnya mendamaikan, mensejahterakan bumi. Justru membebaskan kekufuran, pembangkangan terhadap iman, itu adalah mengancam kedamaian di atas bumi. Ala innahum humul mufsidun. Orang-orang munafik itu adalah orang yang berbuat fasad. Walakin la yash'urun, tapi mereka tidak merasa. Tapi mereka tidak merah, tidak merasa walakin la suruh bidarik Tambahi lagi, wa idza qila jika dikatakan kepada mereka aminu kama amana nasih imano kamu sebagaimana orang-orang yang beriman, itu para sahabat. Kenapa sih kamu tidak beriman seperti sahabat lon? Kan bagus mereka orang sah para sahabat. Qalu anu'minu kama amana sufaha? Apakah kami akan beriman sebagaimana orang-orang yang bodoh? Dia merasa intelektual. Dia merasa dirinya maju. Itu sahabat, bodoh itu. Anda tidak bisa beriman model begitu. Katakan sama orang-orang liberal. Eh, kenapa kamu nggak beriman seperti sahabat? Memahami Quran seperti sahabat? Memahami agama seperti sahabat? Dia merasa dirinya lebih intelektual, lebih pandai daripada sahabat. Ukurannya sebetulnya kalau untuk untuk iman ngikuti sahabat. Untuk untuk agama ngikuti sahabat. Sahabat. Bukan merekayasa, ini kita harus berpikir lebih maju lagi. Kita harus melihat situasi dan kondisi dulu. Ikuti sahabat. Aminu kama amanan nas, eh, kama amanas sahabat. Urusan iman ini nilai sahabat. Persis itu. Bukan merekayasa dengan yang seperti ada sekarang ini. nggak bisa diterapkan sekarang itu hukum. nggak bisa kalau di hidupnya seperti urusan iman bukan mengikuti ulil absor. Urusan iman itu sahabat. Aminu kama amanan nas, ay kama nas amanas sahabat. Tapi orang-orang yang model demikian tadi itu menganggap sahabat itu bodoh. Kalau minu kama amanah sufah, apakah kami itu akan beriman sebagaimana orang-orang bodoh itu? Tidak bisa maju. Kenapa? Taklimnya ada ke Amerika. Karena taklimnya tidak ke Eropa. minu kama amanah sufah al-juhal la naf'al kafilihim. Kami tidak akan berbuat sebagaimana perbuatan mereka. Qala ta'ala raddan alaihim. Allah yang menjawab. Orang-orang yang congkak demikian dijawab oleh Allah. Ala innuhum innahum humus sufaha. Tambah lagi takkid ini. Enggak benar itu. Sesungguhnya mereka itu yang goblok. Mereka itu yang bodoh. Mereka itu yang enggak ngerti. Walakin la ya'lamun. tapi mereka tidak mengetahui. Hmm? Tapi mereka tidak mengetahui kebodohannya karena merasa dirinya tadi pandai. Layak lamun dia mengaku alim tapi layak lamun annahu juhal subaha. Dia mengaku pinter tapi dirinya tidak mengetahui kalau dirinya itu subaha. Allah tegaskan, kamu itu yang subaha tapi kamu nggak ngerti kalau diri kamu subaha. Kamu itu bukan intelektual, kamu itu bodoh, nggak ngerti. Cuma kamu tidak ngerti kalau kamu itu bodoh. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Nabi tahu kalau mereka itu bodoh. Sahabat tahu kalau itu mereka bodoh. Dirinya sendiri aja tidak merasa mengerti kalau dirinya itu bodoh. Merasa dirinya pinter, merasa dirinya intelektual, merasa dirinya maju. Ala innahum humus sufaha walakin la ya'lamun. Ah, sebetulnya hal yang demikian ini bukan hal yang baru sebetulnya. Zamannya Nabi juga ada. Karena itu munafikin ini bukan zamannya Rasulullah aja. Sekarang lebih banyak munafikin. Kufar itu bukan zamannya Nabi, sekarang lebih banyak. Karena itu kita ukur ini aja. Urusan iman aminu kama aman nas urusan untuk berbuat baik latuf sul arad kalau nama nahsul itu biasa orang-orang yang munafik dia merasa dirinya adalah menegakkan keadilan demokrasi melindungi eh, hak asasi itu dan ini ala innahum humul mufsidun mereka itu orang-orang yang mufsidun berbuat keonaran di atas bumi walakin layas urun tapi dia tidak merasa kalau berbuat keonaran dia merasa menuntut hak sama dengan nyamuk. Tahu nyamuk nggak? Nyamuk merasakan anak bebas, anak juga butuh makan, tapi yang dimak yang digigiti ente semuanya. Kenapa anak tidak boleh hidup? Sama dengan kecoa yang ngerubung makanannya ente. Kenapa anak tidak boleh makan? Anak juga boleh makan lalat-lalat itu. Kenapa saya tidak boleh hidup? Saya boleh hidup di atas bumi ini. Kenapa? Tapi seharusnya kita tegas. Inti hidupnya selalu mengganggu. Inti hidupnya selalu merusak, menebar penyakit, jadi semprot. Tapi lalat itu tidak pernah merasa bahwa dirinya itu menebar penyakit. Kecoa tidak merasa begitu, nyamuk tidak merasa begitu. Itulah orang-orang, sebagian orang-orang model begitu. Itu kelasnya nyamuk, kelasnya lalat, kelasnya kecoa. Gak bisa kalau dikatakan itu kebebasan kebablasan kalau model begitu nggak benar. Nah, di sini harus eh, kita betul-betul eh, apa ya? Eh, betul-betul eh, memilah, betul-betul kita berpikir bahwa al-fasad itu karena membangkang terhadap agama. Kemudian al-iman itu adalah ukurannya ashabu rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya.